Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana kita masuk kepada sesi ke-62. Dan di sesi yang ke-62 ini kita masuk kepada sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasal al-iftar tentang berbuka. Masalah yang ketiga disunahkan berbuka puasa dengan rutobat atau dengan tamar dengan kurma. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan kalau cukup. Bismillah. Kalau al-mu'allif di kitabih al-akhbar as-sahihah di ahkam isyam Ramadan as satu istihbabul fitri ala ala rutbi al tamri. Maka kita masuk kepada bab yang ketujuh sifat siam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pasal yang ketiga, pasal tentang permasalahan al istar ataupun berbuka puasa. Maka kita masuk dari pasal al istar al-mas'alah al Masalah yang ketiga. Aina daftarkum? Mana daftar-daftar kalian? Ayo mana? Daftar. Tadi masalah yang ketiga istihbabul fitri ala di autamri. Disunahkan di saat berbuka berbuka itu dengan arutub dan berbuka itu dengan atama. Apa maknanya di sini? Permasalahan arutub maka dia itu adalah kamar ataupun kurma yang masih basah, masih segar. Baru dipetik dari pohonnya. Maka dia itu masih basah belum kering. Adapun yang kalian konsumsi dari kurma-kurma yang ada maka itu kebanyakan warnanya hitam ataupun coklat yang sangat coklat maka itu dikarenakan sudah dijemur ataupun sudah kering. Adapun tamar yang masih segar, maka di sini dinamakan arutub. Dan di sini di dalam hadis arutub secara mutlak lebih didahulukan daripada asma, Karena arutub disebutkan oleh para ulama terutama Ibnu Qayyim yang merupakan seorang tabib juga, dia lebih banyak faidahnya daripada yang sudah kering. Maka perbedaan antar rutub huwa atamar tamar alayin alladhi yaibas wa tamar yutlaq alaihi ala diqad yaibas. Maka tamar ataupun kurma untuk yang sudah dikeringkan dan rutubat bagi yang masih basah. Kemudian beristidlal penulis barakallahu fikum di dalam permasalahan ini dengan tiga hadis tentang sunnahnya berbuka dengan arutubat ataupun akam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutubat fa'alat samarat. Fa'in lam takun hasa hasawatin min Di hadis anak disebutkan bahwa dulu Nabi melaksanakan berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat itu takjil iftar itu dengan rutubar dan rutubar jamu mu'anas asalin dari rutub. Kemudian jika tidak didapati maka alat hamarot dengan kurma yang kering. Maka di sini menjadi pendalilan keutamaan kurma yang masih basah daripada kurma yang kering didahulukan. Jika tidak ada kurma yang kering baru aksamarot. Baru tidak ada kur, tidak jika tidak ada kurma yang basah baru aksamarot kurma-kurma yang kering. Fa'in lam takun hasa hasawatin min ma. Maka jika tidak didapati juga maka dengan air. Teguk air maka di sini dibatalkan puasanya. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Semua madar sanadnya bertumpu kepada Abdul Razzaq, haddatsana Ja'far ibn Sulaiman, haddatsani Thabit an Anas. Sanad ini jelas sekali. Abdul Razzaq siapa? Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sam'ani Imam. Haddatsana Ja'far ibn Sulaiman siapa? gurunya Abdubai yang mana dia mempengaruhi Abdurrazak pemahaman Syiah. Disabab husnul kuluk, husnul sumt, mempunyai akhlak yang baik. Maka hadis ini hadis yang hasan. Semua rijalnya kitab kecuali Ja'far ibnu Sulaiman Abu Abdubai. Maka telah terjadi perselisihan di, di kalangan para ulama yang rajih bahwa dia saduk la ba'sa dan dia mempunyai pemikiran syiah. Nah, datang pula jalan yang lain diriwayatkan oleh An-Nasai dan At-Tabrani serta Al-Firyadi di kitab Asyam dan Ibnu Asakir di Tarikh Dimas dan Al-Ahadith Al-Mukhtarah yang ditulis oleh Abdiya al naqdisi dari jalan yang lain dari Anas. Di mana disebutkan dari Yazid ibn Abdul Aziz, an Raqabah, an Yazid ibn Abi Maryam dari Anas. Maka sanad ini pun sanad yang sahih. Raqabah huwa ibnu Musqalah dan Yazid ibn Abdul Aziz. Maka mereka adalah rawi-rawi yang siktoh Maka kesimpulannya hadis Anas adalah hadis yang sahih. Kemudian beristidlal juga penulis dengan hadis yang kedua, hadis Salman Ibnu Amir. Ataupun masih dari Anas juga tadi yang kedua yang kami sebutkan karena ida aftara abi tamri bahwa dulu Nabi jika berpuasa memulai dengan tamri. Ini hadis Anas yang kedua. Dan derajatnya pun kami sebutkan tadi. Derajatnya adalah hadis yang sahih Kemudian pendalilan di hadis yang ketiga dari Salman ibnu Amir yang mana lafaznya seperti di dalam matan Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Fa in lam yajid falyuftir ala al-ma. Fa innahu tahir." Jika seseorang berbuka, maka berbukalah dengan tamr. Dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala al-ma. Jika tidak dapat didapat di tamar, maka berbuka dengan air. Karena ma itu adalah tohir, suci dan mencucikan. Maka hadis Salman diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Saibah kulluhum min tariq Asim al-Ahwal an Hafsah ibnatu Sirin an Rabbab Umra'ih ibnatu Sulaik an Ammiha Salman ibnu Amir An Amiha salmana ibni Amirin. Maka sanad ini pun semua rujalnya sifat. Kecuali Rabah, Umra'ah, eh, Ibnatu Sulaik, Majhulah. Untung tidak membakar sesuatu atau menggodok sesuatu. Baik. Maka dia itu Umra'ah eh, ataupun rabah dia itu lam yarwi anha ghaira Hafsah ibnatu Sirin wa lam yafiqhu ghairuhu. Ghairu ahadin siwa Ibnu Hibban. Maka dia tidak meriwayatkan dari murid kecuali Hafsah yang di sanad ini dan dia tidak ditausik oleh para ulama kecuali Ibnu Hibban yang mutasyahil. Maka berkata Al-Hafidh di Takrib makbulah. Dan makbulah seperti sering kita sebutkan seperti yang terakhir kita bahas, keluar dari WC membaca gufronaka. Sahih al da'if? Da'if man Yusuf Ibnu Abi Durdah. Sama. Di mana dia pun diriwayatkan dari dua murid, namun tidak ditauhid oleh para ulama kecuali Ibnu Hibban. Maka di sini majhulul hal. Begitupun di sini Rabab. Tidak diriwayatkan kecuali satu muridnya. Hasan ibnu Tusirin. Kemudian tidak diketahui oleh para ulama keadaannya. Maka dia rawi yang makbulah. Makna makbulah diterima jika dia itu datang dengan jalan yang lain. Adapun jika berkesendirian maka hadisnya majhul ditinggal. Maka meskipun hadis Salman ibnu Amir baik karena ada robab yang majhulah, namun bisa saling menguatkan dengan hadis yang datang dari Anas bin Malik dari dua jalan. Maka oleh sebab itu Abu Isa di saat menurunkan hadis ini di dalam jamaknya karena dikeluarkan oleh Abu Isa at ada hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih dan istilah hasan sahih dipergunakan oleh Imam At-Tirmidzi untuk hadis yang hasan ligairi. Lalu mana wajah pendalilan dari ketiga hadis? bahwa disebutkan oleh penulis hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Maka jawabnya mujarab fi'il Nabi malam yukrin bil amr yufidul istihbab alal asal. Alal asal. Maka di kaidah usuliyah jika perbuatan dilakukan oleh Nabi tanpa perintah dan tanpa ada ikhob bagi siapa yang meninggalkannya maka asalnya adalah sunnah mustahab, dicintai. Dan di sini disebutkan oleh Anas bahwa Nabi memulai makan berbuka dengan tamar dan mengatakan Nabi dulu berbuka dengan tamar jika tidak didapati maka dengan air. Maka ini pendalilan sangat jelas. Dan telah berpendapat para ulama tentang sunnahnya jika ada tamar memakan tamar adalah ucapan Imam Ahmad, Imam Ash-Shafi'i dan jumhur ulama. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan sebelum kita tutup dari pelajaran kita ini. Catat permasalahan ini. Al-Faidatul Ula, jika dikatakan kepada kita bagaimana hukumnya sunnah. Padahal di hadis yang ketiga dari Salman, fal yuftir. Maka fal yuftir adalah fi'un mudhari yang majum dengan lam amr. Memberikan makna wajib. Karena yuftir fi'un mudhari majum dengan lam amr yufidul wujud. Maka bagaimana dikatakan bahwa hukumnya sunnah? Kita jawab, itulah asalnya. Bahwa asal dari segala perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Maka di hadis Salman dengan fi'lun amr namun ada padanya pilihan lah perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang sunnah karena adanya pilihan mana pilihannya lapat setelahnya disebutkan kalau yustir ala tamrin maka berbukalah dengan sama. Kain lam tajid, kain lam yajid fal yusir ala ma. Jika tidak didapati maka berbukalah dengan air. Maka di ilmu usul, jika ada perintah kemudian dipilihkan, seperti di sini, buka dengan tamar. Jika tidak ada, maka dengan air. Maka perkara seperti ini di ilmu usul memberikan makna turun dari perintah wajib kepada sunnah. Kenapa? Karena adanya pilihan. Kalau makan dengan kamar bentuknya wajib, maka tidak boleh diganti dengan air. Karena wajib. Tapi selama di sini disebutkan, makanlah berbuka itu dengan kamar, dengan lapar kalyuftir, yuftir, ada lam amr di sini, namun ada ikhtiar, jika tidak didapati maka minumlah air, ini menjadi pendalilan hukumnya sunnah. Turun dari derajat wajib kepada sunnah. Apalagi sebab itu Imam Ibnu Khuzaimah di saat mengeluarkan hadis Salman tadi, Salman Ibnu Amir yang merupakan lafadznya Amr fal yustir al tamrin kemudian digabungkan dengan pilihan jika tidak dapat maka boleh dengan air berkata Imam Ibnu Huzaimah da ad-dalil ala anal amr bil fitr ala tamr idza kana mawjudan amrun ikhtiar wa istihbar taliban bil barakah id atamar tamr barakah wa inal amr bi fitri alma ma uqdima atamar amrun istihbar wa ikhtiar id alma tahurun la anal amra bidalika amran fardun ijab selesai dari ucapan Ibnu Huzaimah maka Ibnu Huzaimah dari muhadisin, Namun kitabnya tidak sekuat dari Sahih Al-Bukhari wa Muslim dan Kutub Sittah, Abu Daud dan yang lainnya. Namun kelebihan dari Imam Ibnu Huzaimah dia fakih, Dia membuat bab-bab yang berhubungan dengan pendalilan usul fikih, qaidul fikih. Seperti di sini. Di mana dia mengatakan bahwa kalimat falyutir bukanlah perintah yang wajib. Karena di sini digandengkan dengan ikhtiar. Disuruh juga dengan air jika tidak didapati. Maka di sini maknanya bukan wajib kita harus makan tamar. Jika ada air boleh meminum dengan air. Karena kaidahnya di sini memberikan barakah. Dan perintah dengan air adalah perintah yang sunnah, bukan wajib. Maka ini faidah yang pertama. Adapun faidah yang kedua, atau faidah yang pertama kesimpulannya? Bahwa perintah amr hal yustir bukan maknanya wajib, tetapi mustahab dengan dalil dipilihkan oleh Nabi. Jika tidak ada tamar, maka dengan air. Dan faidah yang kedua, dari hadis, ketiga hadis di atas, kita mengetahui bahwa memakan rutubat sunnah. Jika tidak didapati rutubat berarti memakan tamar adalah sunnah. Maka apakah makan tamarnya ini harus gitu? Sunnahnya itu misalnya tiga ataupun satu bahkan ataupun sebelas. Kalau sebelas mungkin kalian dipukul di temannya yang lain. Ngabisin tamar. Kita berbuka bersama di sini, jamaah. Maka apakah yang diinginkan harus witir? Kita katakan, ini faedah yang kedua, maka apakah harus witir berbuka itu dengan kamar? Harus jumlahnya satu tiga lima tujuh sembilan sebelas seratus satu Jawabnya, jika hadisnya sahih, maka kita lebih berhak untuk mengambilnya. Maka telah datang hadis dari Anas ibnu Malik, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu an yuftira ala salasi tamarat au sayin lam tusibhu nar. Bahwa sangat mencintai Nabi itu makan tiga buah biji kurma di saat berbuka. Atau berbuka dengan yang tidak disentuh air eh, api. Maksudnya tidak digoreng, tidak dipanaskan, seperti makan apa? Buah-buahan misalnya. Makan jagung, ataupun makan yang bukan hasil api. Kalau roti dari api. Ataupun menanak nasi dari api. Meskipun sekarang bisa dengan rice cooker, tapi intinya dari panas api. Maka hadis ini Disebutkan dari Anas dulu Nabi sangat mencintai berbuka itu dengan tiga kamarot. Jilis anta. Jilis. Mata satu jilis? Jilis ke sana. Sajid ala nas. Maka hadis ini disebutkan dulu Nabi mencintai untuk makan tiga kamar memberikan isyarah kepada jumlah yang itu Dan dulu sangat mencintai makanan yang tidak disentuh api seperti buah-buahan dan perkara yang natural mungkin makan daun apa atau buah apa seperti itu. Seperti kurma diantaranya tidak disentuh oleh api. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Ukaili di Du'afa dari jalan Ibrahim Ibnu Hajjaj Haddatsana Abdul Wahid Ibnu Sabit an Sabit Al-Bunani an Anas maka hadis ini berpenyakit maknanya doif penyakitnya adalah anaknya Sabit Al-Bunani maka Sabit Ibnu Aslam Al-Bunani imam bahkan dia termasuk dari muridnya Anas yang paling banyak periwayatan. Namun anaknya Sabit bernama Abdul Wahid, dia yang baik. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, mungkarul hadis. Dan berkata Al-Ukaili Abdul Wahid ibnu Sabit, dari bapaknya Sabit, la yutabe ala hadithin. Selalu berkesendirian. Tidak diikuti oleh para ulama. Dan selain itu telah datang riwayat yang terdahulu tadi diriwayatkan oleh Ja'far ibnu Sulaiman abu Da'i yang seduk meriwayatkan dari Thabit dari Anas hanya menyebutkan bahwa Nabi dulu melaksanakan berbuka yusiru ala rutubah fa'in lam ataupun qabla an yusalliya fa'in lam takun rutubah fa'ala kamarat bahwa Nabi dulu sebelum sholat itu melaksanakan berbuka puasa dengan rutubat. Jika tidak dibatasi rutubat maka dengan samarat. Di sini lafaznya tidak disebutkan jumlah yang tidak. Dari periwayatan Ja'far ibn Sulaiman Abu Dhabi, dari Sabit al-Bunani dari Anas. Adapun diriwayatkan tadi oleh Abu Ya'la dan Al-Ukaili dari jalan Abdul Wahid yang baik meriwayatkan dari bapaknya dari Anas dengan riwayat Nabi memakan tamar itu tiga biji. Maka penyebutan dengan witer tiga biji ini di sini bermasalah. Berkesendirian Abdul Wahid dari bapaknya Sa'dik. Maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari dan Al-Ukaili bahwa periwayatan Abdul Wahid dari bapaknya sering berkesendirian. Maka didoiskan riwayat yang menyebutkan dengan Twitter ini. Maka yang rojah dari hadis Anas, periwayatan Ja'far ibn Sulaiman Abdugai dari Sabit dari Anas, bahwa Nabi sebelum sholat memakan tamar mutubat. Jika tidak, maka tamar. Itu saja. Tidak disebutkan jumlah yang tiga. Maka al-khulasa kesimpulan hadis yang memberikan lafad dengan takjid kita makan berbuka puasa dari tamar itu dengan tiga biji ataupun dari sini beristidlal kita makan dengan jumlah yang witer karena tiga dari witer maka ini hadis yang mungkar bahkan wallahu alam saya tidak mendapati di kutub al masanid dan sunan hadis-hadis yang membahas tentang permasalahan hadis Anas ini selain di jalan yang datang dari Anas ibnu Malik yang tadi yang dhaif. Dan di sana ada hadis tentang makan tamar dalam keadaan witr. Bahkan disebutkan tiga ataupun lima. Namun, apa Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di saat Nabi melaksanakan sholat id, maka Nabi sebelum pergi berangkat ke sholat id, terutama id apa? Idul Fitr. Maka Nabi makan dulu. Di sini disebutkan makannya dengan jumlah yang witr. Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yabdu yawmal fitr hatta ya ya'kula tamarot. Wakala Murajja Ibnu Raja haddatsani Ubaidillah qala haddatsani Anas wa ya'kuluhunna witran. Dan begitu pun ditambah di riwayat atau Brani dan Ibnu Hibban tidaklah keluar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kecuali makan tiga atau lima ataupun tujuh dari kurma dalam jumlah yang witr. Maka hadis ini asalnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang tidak ragu lagi atas kesahihannya. Dan tambahan dengan jumlah yang ganjil, maka sabit dikeluarkan juga oleh Imam Anas Ibn Malik. Maka jika dikatakan kepada kita, nah dari sini kan bisa kita berbuka dengan jumlah yang ganjil. Maka bagaimana jawaban kita? Jawaban kita adalah hadis ini sahih di Sahih Al-Bukhari dan juga sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang makan tamar dengan witr tetapi di saat Nabi hendak sholat id. Maka bukan waktu sahur dan bukan waktu berbuka. Tetapi dari sunnah jika kita akan melaksanakan sholat Id al-Fitr agar berbuka dahulu. Untuk apa? Pertama, itu adalah sunnah. Dan yang kedua, hikmahnya untuk menyelisihi hari Id dengan hari Ramadan yang telah lampau. Di mana di hari Ramadan kita tidak boleh makan dan minum di waktu duha. Adapun di hari Id, Nabi di saat setelah selesai sholat fajar dan sudah mulai meninggi matahari, maka Nabi Sholat id itu sebelumnya memakan tamar sengaja untuk menyelisihi hari hari di Ramadan bahwa hari id hari berbuka maka dia makan tamar dahulu dan diriwayatkan di Sahih Al Bukhari dan sebagian dari Muslim Nabi memakan tamarnya itu dalam jumlah yang ganjil kesimpulan hadis ini tidak bisa dikiaskan kepada hadis al-iftar karena berbeda hadis al-iftar berbuka puasa. Adapun di sini bukan masalah buka puasa, tetapi Nabi sebelum datang ke musala id maka dia makan tiga tambur ataupun ganjil. Ini sunnahnya lain lagi. Tidak sama dengan di saat berbuka. Paham ya? Sehingga hadis yang menghususkan di saat berbuka Nabi memakan tiga biji kurma. Di sanatnya siapa? Wahid Ibnu Habib al bunani Kemudian faedah yang ketiga dan ini penutup dipahami oleh banyak orang awam bahwa sunnah itu adalah dari lapet-lapet tadi memakan tamu. Lalu bagaimana dengan gorengan yang ada di, di antara kita? Kalau berbuka puasa ada bakwan, ada sambusa, dan ada yang lainnya. Apakah bukan sunnah? Terus kalau ada tamar, apakah lebih memilih bakwan ataupun lebih memilih tamar? Bakwannya dibuang nggak laku? Gimana? Badal awam dari kaum muslimin memahami bahwa yang diinginkan sunnah kita berbuka dengan tamar kebanyakan mereka adalah maknanya hanya mengkhususkan tamar ataupun rutub ataupun air. Karena tadi di sunnahnya di hadis Anas Dulu Nabi mendahulukan berbuka dengan rutubat. Jika tidak didapati rutubat berarti dengan kamar. Jika tidak didapati dengan kamar berarti dengan air. Maka di saat kita berbuka di sini misalnya ada sedikit kurma. Dan yang lainnya bakwan dan sambusa dan makanan-makanan pisang goreng bla bla bla. Maka di sini dari sunnah hanya memakan kurma saja. Tidak ada kurma ya sudah. Minum air saja. Jawabnya tidak dipahami sunnah ini seperti itu. Lalu bagaimana? Jawabnya di hadis Anas telah menjadi jawaban bagi kita di riwayat yang kedua. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak asal bada abid tamu. Bahwa Nabi jika melaksanakan buka puasa itu dimulai dengan tamu. Inilah dia jawaban dari pertanyaan masalah yang ketiga di sini. Maknanya, di Indonesia ini adalah negeri yang ya sampai sekarang ini tamar itu jarang. Meskipun di beberapa tempat sudah mulai ada penanaman tamar dan katanya tamarnya tidak semanis dari tamar yang di Saudi ataupun yang di Arab. Alhasil Sampai this time tamar itu perkara yang jarang dan mahal. Satu kilo berapa di sini sekarang? 70 ribu. Itu juga tamar kelas Sesuai dengan namanya. kelas yakni kelas intaha. Tamarnya tidak enak kering dari tahun yang lalu. kelas Namanya tamar kelas Alhasil itulah yang ada di antara kita 70 ribu hanya satu kilo dan sedikit maka kita hanya sekedar mungkin berbuka beberapa hari saja, lalu di hari yang lain tidak ada apa-apa. Maka di saat ada tamar, apakah yang disunahkan hanya makan tamar saja? Jadi tamar terus. Tidak. Yang diinginkan di sini adalah sesuai hadis Anas tidak afkara bada abi tamar. Sehingga kita menyediakan nanti tamar untuk lebih mirip setiap orang liter satu. Satu liter. Inalaha dengan dalil nanti pas kita bagi inalaha yuhibul witra. Autir fa inalaha yuhibul witra. Nah, ini dalilnya satu. Tambah lagi Ustaz, ah nggak ada nih satu sunnah. Terus <laughs> misalnya inalaha witrun yuhibul witra. Itu lafaznya dulu Bukhari. Misalnya. Terus bagaimana kita saat berbuka makan kamar didahulukan. Itu yang mendekati sunnah. Dan itu yang mendekati kepada kefahaman hadis. Bukan maknanya hanya kita makan tamar. Kalau tidak ada tamar, berarti dengan air. Pilih antara tamar ataupun air. Jadi gorengan-gorengan yang lain ya, tidak sunnah. Berarti bukan sunnah. Makanan di selera Nusantara ini tidak sunnah, hanya tamar. Itu gagal paham. Karena Nabi di hadis Anas disebutkan idaaf aftara bada abid tamar. Nabi jika berbuka dimulai dengan tamar. Kesimpulannya, kita membagi tamar di saat berbuka, maka tamar itu dimakan terdahulu. Setelah dimakan, maka setelah itu terserah Anda. Mau makan sambusa, mau makan bubur ayam, mau minum es teler, mau makan apa saja, terserah. Yang jelas, berada di tamar. Paham ya? Jadi, jangan salah kaprah dan jangan salah paham bahwa yang diinginkan sunnah hanya tamar. Dan kalau tidak ada tamar hanya air. Sehingga ditinggalkan gorengan dan makanan minuman yang lain hanya ima ada tamar, ima air. Maka ini gagal paham. Dan jika ada tamar pun bukan maknanya tamar semuanya. Sampai dia agak kenyang, dimakan tamar 5 biji, 3 biji, atau 7 biji, liter katanya, 10 biji atau 11, maka di sini bukan itu sunahnya, tapi sunahnya makan terdahulu dengan tamar. Ada nomor satu dimakan satu. Ada dua dimakan dua. Setelah itu baru terserah Anda. Maka inilah sunnah yang diinginkan. Maka hadis ini telah terdahulu tahriknya dari Anas bin Malik yang sahih. Maka inilah permasalahan yang bisa kita berikan di masalah yang ketiga. Bahwa sunnah dari kaum muslimin dengan amat. Jadi tiga hadis di sini. Hadis kedua an Nabi dan tidak asra pada abi tamar. Kaidahnya di sini yang diinginkan makan dengan tamar dimulai dengan tamar. Kemudian setelah itu terus Anda. Dan keputusan itu Dengan tamar jika tamar alhamdulillah kita bagi misalnya satu atau tiga atau lima, maka penghususan fiturnya ini tidak ada dalil. Karena dalilnya dhaif dari Abdul Wahid. Anaknya Habib, maka dia rawi yang dhaif dan munkar. Maka yang bisa kita berikan pelajaran kita di sini. ila huna najazakumullahu khairan. Barakallahu fi amikum subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha